Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya yang dengan kenikmatan itulah kita bisa bertemu kembali dalam kajian ilmiah yang insya Allah penuh dengan manfaat ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan dan tercerwahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi yang sangat kita taati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. <clears throat> Para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun anda berada. Pada kajian-kajian yang telah lalu, Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan lima kaidah terbesar dalam fikih Islami. Dan pada kajian kali ini kita akan membahas kaidah yang besar juga, kaidah yang penting termasuk dalam kaidah kuliah, kaidah yang maknanya sangat luas di dalamnya tercakup masalah-masalah yang sangat banyak sekali namun bukan termasuk kaidah terbesar dalam fikih Islam kaidah tersebut berbunyi i'malul kalam awla min ihmalih. I'malul kalam awla min ihmalih. Menjadikan suatu perkataan berfungsi dan mempunyai konsekuensi makna yang benar itu lebih didahulukan daripada menjadikan perkataan itu tidak bermakna atau tidak punya konsekuensi hukum. Ya. Inilah makna dari kaidah ini, menjadikan suatu perkataan mempunyai makna atau mempunyai konsekuensi hukum itu lebih didahulukan daripada menjadikan suatu perkataan tidak bermakna atau tidak mempunyai konsekuensi hukum. Kaidah ini sangat luas sekali cakupannya. Karena kaidah ini berhubungan dengan setiap ucapan manusia. Di bab apapun. bab misalnya sumpah, di bab wasiat, di bab perdagangan, di bab persaksian, semua yang dicakup oleh perkataan manusia atau berhubungan dengan perkataan manusia atau bahkan tulisan manusia ya karena alkitab bukan khitab tulisan itu seperti ucapan ya yang berhubungan dengan ucapan atau tulisan atau isyarat ya isyarat juga mempunyai hukum perkataan ya al isyaratu al ma'hudatu lil akhras kal bayan isyarat yang dipahami oleh seorang yang bisu ya itu seperti penjelasan ya perkataan tulisan dan isyarat ya masalah-masalah yang berhubungan dengan ini dicakup oleh kaidah ini i'malul kalam aula min ihmalihi menjadikan suatu perkataan bermakna atau mempunyai konsekuensi hukum itu lebih didahulukan daripada menjadikan perkataan tersebut tidak bermakna atau tidak mempunyai konsekuensi hukum. Dicontohkan di dalam buku ini, ya misalnya ada orang mengatakan jangan makan panci yang berada di atas kompor ini. Kalau ada orang-orang orang yang mengatakan jangan makan panci di atas kompor ini. Ketika kita mendengar perkataan ini, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah kemungkinan memaknai panci dengan makna yang hakiki. Makna yang sebenarnya. Jangan makan panci di atas kompor ini yang berada di atas kompor ini. Ketika kita maknai dengan makna hakiki, jangan makan panci, yaitu zat pancinya, maka kita akan menjadikan perkataan ini tidak bermakna tidak berkonsekuensi hukum karena tidak ada orang yang makan panci. Ya. Tidak ada orang yang sengaja makan panci. Ya orang yang normal, orang yang sehat akalnya tidak ada yang makan panci. Untuk apa makan panci dia? Ya sesuatu yang tidak bermanfaat, ya. Bisa merusak eh, misalnya giginya, ya. Kalaupun panci itu di potong kecil-kecil, ditelan juga membahayakan kesehatan dia. Ya, tidak ada manfaatnya. Dan orang tidak akan ada yang mau ya memakan panci, zat pancinya. Ketika kita maknai perkataan jangan makan panci yang berada di atas kompor ini dengan panci ya secara zatnya, maka perkataan ini menjadi tidak bermakna. Karena tidak ada gunanya. Semua orang ya sudah mengetahui hal itu. Tidak dilarang pun orang tidak akan makan panci. Ya. Berbeda kalau bisa dimaknai dengan makna lain atau berbeda kalau kita maknai dengan makna lain. Maksud jangan makan panci adalah jangan makan makanan yang ada di panci yang berada di atas kompor ini. Ya. Panci maksudnya adalah makanan yang ada di panci itu. Kalau kita maknai dengan makna seperti ini, maka perkataan tersebut menjadi bermakna dan punya konsekuensi hukum. Ya. Ketika ada dua kemungkinan seperti ini, maka kita harusnya menggunakan kemungkinan yang kedua tadi. Yang dimaksud dengan jangan makan panci adalah jangan makan makanan yang ada di panci. Ya. Inilah Iya. Salah satu contoh dari kaidah ini. I'malul kalam aula min ihmalihi, ya. Berusaha untuk menjadikan suatu perkataan bermakna itu lebih didahulukan daripada ya menjadikan perkataan tersebut tidak bermakna. Dalil dari kaidah ini <clears throat> adalah beberapa ayat di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalil dari kaidah ini yang berasal dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Qaf ayat 18. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang mengucapkan suatu perkataan kecuali di sisinya ada malaikat yang selalu hadir dan selalu mengawasi. Tidaklah seseorang mengucapkan satu ucapan pun kecuali di sisinya ada malaikat yang selalu hadir dan dia selalu mengawasinya. Ini menunjukkan bahwa setiap perkataan yang diucapkan oleh manusia itu ada konsekuensinya. Dia punya makna. Kalau tidak punya makna, maka harusnya tidak ada konsekuensi hukumnya. Kalau tidak ada konsekuensinya hukum kalau tidak ada konsekuensi hukumnya, harusnya tidak perlu diawasi dan tidak perlu di dilihat oleh malaikat. Karena setiap perkataan yang keluar dari manusia itu diawasi maka setiap perkataan yang keluar dari manusia berarti punya konsekuensi hukum. Sehingga inilah yang harusnya kita usahakan dalam menghadapi perkataan manusia. Karena pada asalnya suatu perkataan tersebut ya harusnya memiliki makna, harusnya memiliki konsekuensi hukum. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati seorang mukmin yang sejati di antara sifat mereka adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun yaitu orang-orang yang menjauhi perkataan-perkataan yang sia-sia perkataan-perkataan yang tidak ada gunanya perkataan-perkataan yang batil tidak ada maknanya Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa perkataan yang tidak bermakna, yang tidak berfaedah, itu tercela. Maka pada asalnya ya, suatu perkataan dijauhkan dari sifat tercela ini. Pada asalnya suatu perkataan harusnya dijauhkan dari sifat tercela ini yaitu sifat tidak punya makna. Sehingga ya setiap perkataan manusia ya pada asalnya itu punya makna. Pada asalnya punya konsekuensi hukum. Ya. Ini dalil dari kaidah ini. Termasuk dari dalil kaidah ini adalah hadis Muadz ibn Jabal. Ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bihi Mu'adz bertanya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai nabi Allah apakah kita akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Thaqilatka ummuka ya Mu'adz. Wa hal yukabbun nas على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم illa hasaidu alsinatihim. Wahai Mu'ad, tidaklah manusia dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan diseret. Dalam keadaan diseret, mukanya di bawah atau hidungnya di bawah. Kecuali karena apa yang keluar dari lisan-lisan mereka. Ini menunjukkan ya bahwa perkataan manusia ini punya konsekuensi hukum. Kalau perkataannya buruk, maka itu akan menjadikan dia masuk ke neraka. Ini menunjukkan bahwa apa yang keluar dari manusia ya itu punya makna, punya konsekuensi hukum. Nantinya akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan kaidah ini, i'malul kalam aula min ihmalihi. Berusaha untuk menjadikan suatu perkataan mempunyai makna atau mempunyai konsekuensi hukum itu lebih didahulukan daripada menjadikan perkataan tersebut tidak bermakna atau tidak punya konsekuensi hukum. Para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, kaum muslimin dan kaum muslimat, dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan dan merahmati kita semuanya. Kaidah ini disebutkan oleh para ulama dengan beberapa syarat. Tanpa ada syarat-syarat ini, maka kaidah ini tidak bisa berlaku. Atau kaidah ini tidak bisa diterapkan. Maka kita harus memperhatikan syarat-syarat ini. Syarat yang pertama adalah syarat yang berhubungan dengan perkataan itu. Syarat tersebut ya mengatakan bahwa dia atau perkataan itu masih bisa dimaknai dengan makna yang benar. Kalau tidak bisa dimaknai dengan makna yang benar, maka perkataan tersebut harus dikatakan tidak bermakna. Perkataan tersebut ya dikatakan tidak mempunyai konsekuensi hukum. <clears throat> Misalnya ya ada orang mengatakan ya kepada istrinya. Orang mengatakan kepada istrinya, hadhihi ibnati. Ini adalah anak perempuanku. Perkataan ini adalah perkataan yang tidak punya makna. Karena tidak mungkin istri seseorang ya itu anaknya, anak perempuan dia. Tidak mungkin istri seseorang anak perempuan dia. Apalagi yang mengatakan tersebut seorang muslim. Seorang yang taat beragama. Ya, tidak mungkin dia menikahi putrinya. Apalagi ya istrinya tersebut ya umurnya sebaya dengan dia. Maka tidak mungkin. Secara akal tidak mungkin orang ya punya anak perempuan yang umurnya sebaya dengan dia. Ya. Maka kata-kata ini ya, tidak mungkin dimaknai dengan makna yang benar. Sehingga perkataan ini seakan-akan tidak ada. Tidak punya makna. Tidak punya konsekuensi hukum. Misalnya lagi ada orang mengatakan saya mewakafkan minuman keras yang ada di rumah saya. Saya mewakafkan minuman keras yang ada di rumah saya. Perkataan ini ya tidak bisa diberikan atau e, tidak bisa dimaknai dengan makna yang benar. Karena sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisa diwakafkan. Karena sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dimanfaatkan. Minuman keras diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perkataan saya mewakafkan minuman keras yang ada di rumah saya ini tidak bisa dimaknai dengan makna yang benar secara syariat. Kalau yang tadi secara akal. Kalau yang ini secara syariat. Ya. Tidak bisa dimaknai dengan makna yang benar secara syariat perkataan tersebut. Sehingga ya tidak bisa diterapkan kaidah ini dalam permasalahan ini. Permasalahan ini keluar dari kaidah ini karena tidak memenuhi syarat. Ya. Syarat yang pertama ya perkataan tersebut bisa dimaknai dengan makna yang benar. Kalau perkataan tersebut tidak bisa dimaknai dengan makna yang benar, ya, maka perkataan tersebut harus harus e, dihilangkan. Ya, seakan-akan perkataan tersebut tidak ada. Perkataan tersebut tidak mempunyai makna atau konsekuensi hukum sama sekali. Syarat yang kedua harus perkataan tersebut harus tidak ambigu. Perkataan tersebut ya tidak punya makna lebih dari satu yang tidak jelas mana makna yang diinginkan. Ya. Sehingga ketika suatu perkataan ya mempunyai banyak kemungkinan dan tidak ada penjelasan mana kemungkinan yang kuat baik dengan indikasi-indikasi atau dengan penjelasan lain ya maka perkataan yang seperti ini tidak bisa diberikan makna tidak tidak bisa ya mempunyai konsekuensi hukum kalau dalam bahasa Arab banyak contohnya ya seperti misalnya Eh, kata-kata yang mustarak dalam bahasa Arab ya satu kata tapi maknanya banyak satu kata tapi maknanya banyak dalam bahasa Arab ada ya Allah alam dalam bahasa Indonesia ya tapi dalam bahasa Arab seperti ini banyak misalnya al-ain ini kata-kata yang mujmal kata-kata yang punya banyak makna dan tidak ada penjelasan mana makna yang lebih kuat daripada makna yang lain. Al-ain ini ya bisa berubah-ubah maknanya sesuai dengan e, susunan katanya. Sesuai dengan susunan katanya. Al-ain dalam bahasa Arab bisa bermakna sungai yang mengalir. Bisa bermakna sungai yang mengalir. Apabila susunan katanya menunjukkan makna itu. Ra'aitu ainan jariyah misalnya. Aku melihat ada sungai yang mengalir. Kata ain yang sama ya bisa bermakna mata manusia. Ya, bisa bermakna mata manusia. Ainuka atau ihda ainaik ihda ainaika maridah misalnya. Salah satu dari kedua matamu sakit. Ya. Kata-katanya ain sama. Tapi maknanya bisa berbeda. Yang tadi sungai, yang ini menjadi mata. Ya. Kata ain ini bisa bermakna mata-mata dalam bahasa Arab. Ya. Bisa bermakna mata-mata. Ini kata dalam bahasa Arab ya yang mujmal, ya maknanya banyak tapi tidak diketahui mana makna yang lebih kuat kecuali dari sisi susunan katanya. Ketika kita melihat kata-kata tersebut diletakkan dalam susunan kata tertentu, maka kita baru tahu makna yang kuat dari kata itu. Kata ain dalam bahasa Arab bisa bermakna zat benda. Bisa bermakna zat benda. Zat suatu benda itu namanya ain. Ya. Kata ain dalam bahasa Arab bisa bermakna misalnya makna emas. Ya. Bisa bermakna makna emas ya ini kata-kata yang seperti ini ya tidak bisa kita maknai kecuali setelah kita tahu susunan katanya kalau kita tidak tahu susunan katanya maka kita tidak bisa memberikan makna terhadap kata-kata yang yang seperti ini ya <clears throat> ini syarat yang yang kedua Syarat yang ketiga, syarat yang berhubungan dengan orang yang mengatakannya. Orang tersebut harus mumayyiz. Orang tersebut ya minimal dia mumayyiz. Mumayyiz adalah seorang anak <clears throat> yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang batil, mana yang ma'ruf, ya. Mana yang bermanfaat bagi gede, bagi dia, mana yang Eh, membahayakan dia ya ini seorang anak yang memayis seorang anak yang sudah faham ketika kita ya mengatakan kepada dia eh, pesan-pesan eh, atau nasihat-nasihat ya akalnya sudah hampir sempurna ya kesempurnaan akal itu ketika manusia sudah sampai umur balik ya tapi sebelum balik ada masa di mana seorang anak ya sudah hampir sempurna akalnya. Ya, ini namanya mumayyiz. Dan para ulama ya banyak yang eh, mengatakan bahwa umur seseorang mumayyiz adalah ketika umur 7 tahun. Ya, ini perkiraan saja ya. Bisa lebih dari itu. Ya, tapi kebanyakan umurnya 7 tahun ya. Ketika seseorang seorang anak sudah mencapai umur 7 tahun ya, maka ketika itu dia sudah mencapai umur mumayyiz. Biasanya demikian, ya. Dia sudah bisa diarahkan, ya. Dia sudah bisa ditakut-takuti, ya, dengan akhirat misalnya, ya. Bisa diperintahkan untuk membeli sesuatu dengan baik, ya. Bisa diamanai dan bisa mengemban amanah dengan baik ya ini ketika anak ya biasanya umur tujuh tahun ya ketika seorang anak mengatakan suatu perkataan ya tapi umurnya masih lima tahun ya maka kaidah ini ya tidak tidak berlaku ya tidak bisa diberlakukan dalam perkataannya terus menerus ya <clears throat> karena ya orang yang mengatakannya tidak memenuhi syarat. Ada anak kecil ya mengatakan saya harus puasa misalnya. Saya bernadar untuk puasa di hari ini. Anaknya masih anak kecil. Maka ya kita tidak bisa memberikan makna pada perkataan tersebut ya. Dia tidak masalah misalnya tidak berpuasa ya karena nazarnya tersebut ya tidak eh, dianggap kata-katanya tersebut tidak diberikan konsekuensi makna ya kemudian yang kedua orang tersebut harus berakal orang tersebut harus berakal sehat ya sehingga perkataan-perkataan orang yang gila tidak dianggap ya tidak perlu kita menggunakan kaedah ini terhadap perkataan-perkataan orang orang gila. Ya. Ada orang gila mengatakan, "Saya mewakafkan rumah saya." Misalnya. Tidak bisa kita katakan itu perkataannya harus diterapkan. Karena ada konsekuensi hukum dari perkataan itu. Tidak bisa, ya. Karena tidak memenuhi syarat. Syarat kaidah ini diterapkan apabila orangnya berakal. Ya, kalau orangnya tidak berakal sudah ya perkataannya tidak tidak punya makna. Tidak punya konsekuensi hukum. Ya. Kemudian syarat yang kelima yang berhubungan dengan orang yang mengatakannya adalah orang tersebut ketika mengatakannya tidak dalam keadaan terpaksa. Orang tersebut tidak dalam keadaan terpaksa. Kalau misalnya ada orang dipaksa kalau tidak mengatakan perkataan itu, maka dia akan dibunuh misalnya. Kemudian dia mengatakan, ya ini misal saja ya, saya kufur kepada Allah dan Rasulnya misalnya. Ketika dia mengatakan perkataan tersebut karena terpaksa, maka perkataan tersebut tidak bermakna. Perkataan tersebut tidak mempunyai konsekuensi hukum. Kenapa demikian? karena keadaan terpaksa tersebut ya kita tidak bisa menerapkan kaidah ini i'malul kalam aula min ihmalihi karena ada syarat yang tidak terpenuhi ya begitu pula kalau ada orang yang dipaksa ya akan disiksa misalnya kalau tidak mengatakan saya mentala istriku misalnya perkataan ini ya menjadi tidak bermakna. Ketika dia mengatakannya dengan keadaan terpaksa. Maka konsekuensinya konsekuensi hukumnya pun tidak ada, ya. Istrinya ya tetap menjadi istrinya. Tidak tertolak walaupun dia sudah mengatakan dengan kata-kata yang tegas seperti itu kata-kata yang sorry, Kenapa demikian? Ya, karena dia terpaksa dalam mengatakannya. Kalau dia tidak mengatakan kata-kata itu, maka dia akan e, <clears throat> disiksa, dia akan e, disakiti, ya. Maka tidak boleh ya kita e, menerapkan hukum atau memberikan konsekuensi hukum dari perkataannya tersebut. <clears throat> Inilah lima syarat yang harus terpenuhi semuanya dalam kaidah ini ya dua syarat berhubungan dengan perkataannya tiga syarat berhubungan dengan orangnya ya syarat yang pertama dan yang kedua adalah bahwa perkataan tersebut ya bisa dimaknai dengan makna yang benar ya dan perkataan tersebut tidak ambigu ya tidak mujmal ya sudah saya contohkan tadi kemudian tiga syarat berhubungan dengan orangnya yaitu orangnya harus memayis orangnya harus berakal sehat dan orangnya harus eh, tidak dipaksa <clears throat> penerapan dari kaidah ini ya sangat banyak sekali karena sudah saya katakan tadi ya bahwa kaidah ini adalah kaidah yang cakupannya sangat luas ya ini cakupannya sangat luas karena berhubungan dengan perkataan manusia. Ya. Dan perkataan manusia ini bisa berupa tulisan, ya, dan bisa berupa isyarat. Ya. Dan setiap perkataan ini punya konsekuensi hukum. Pada asalnya setiap perkataan punya konsekuensi konsekuensi hukum. Contoh misalnya <clears throat> di antara contoh dari penerapan kaidah ini ketika ada orang mengatakan, demi Allah, aku tidak akan makan beras ini. Demi Allah, aku tidak akan makan makan beras ini. Ya. Kata-kata ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, benar-benar makan berasnya. Zat berasnya dimakan. Kemungkinan yang kedua, ya, beras itu sudah dimasak menjadi nasi. Ya. Mana kemungkinan yang lebih kuat? Kalau kita menerapkan kaidah ini, kita akan mengatakan bahwa kemungkinan yang pertama tidak bisa kita terapkan dalam perkataannya. Karena ya kebiasaan manusia ketika makan beras ya ketika makan yang dimakan adalah nasinya bukan berasnya. Yang dimakan adalah nasinya bukan berasnya. Ini kebiasaan masyarakat. Ketika ada orang mengatakan saya tidak akan demi Allah saya tidak akan makan beras ini, maka maknanya adalah demi Allah saya tidak akan makan nasi yang berasal dari beras ini. Itulah yang harusnya ya kita berikan kepada perkataan ini. Karena secara kebiasaan manusia demikian. Tidak ada orang yang makan beras. Ya. Tidak ada orang yang makan beras. Kalau kita maknai ya dengan makna makan beras secara zatnya, maka seakan-akan perkataan itu tidak ada artinya. Seakan-akan perkataan itu tidak punya konsekuensi hukum. Karena siapa yang makan beras secara zatnya? Ya. Tidak ada dalam kenyataan. Kecuali orang-orang yang nyeleneh ya dan tidak sesuai dengan kebiasaan manusia. Maka perkataan demi Allah saya tidak akan makan beras ini maknanya ya, atau kita harus bawa maknanya kepada makna demi Allah saya tidak akan makan nasi yang berasal dari beras ini. Ya. Ini Contoh penerapan i'malul kalam awla min ihmalihi. Bahwa menjadikan suatu perkataan mempunyai makna atau mempunyai konsekuensi hukum itu lebih didahulukan daripada ya menjadikan perkataan tersebut tidak bermakna, tidak punya makna yang benar atau tidak punya konsekuensi hukum. Contoh yang kedua, ya. Ini contoh dari eh, kata-kata eh, yang berasal dari bahasa Arab ya. <clears throat> Dalam bahasa Arab, ya misalnya ada orang yang berwasiat, saya berwasiat bahwa eh, si fulan yang bukan kerabatnya dan bukan ahli warisnya, si fulan akan saya berikan aud. Si fulan akan saya berikan aud. Bahwa aud ini nantinya untuk si fulan. Ya. Aud yang ada di rumahku nantinya untuk si fulan. Aud dalam bahasa Arab bisa berarti dua makna. Makna yang pertama, audul ma'azif. Makna yang kedua, audul tib. Ya. Makna yang pertama, kayu yang dimaksud dengan kayu ya dalam urf apa tahu dalam bahasa Arab ya, dalam pemahaman orang Arab bisa bermakna kayu adalah gitar. Karena gitar dari kayu ya, yang orang dahulu ya. Gitar dari kayu maka mereka memutlakan kata kayu untuk makna gitar. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, oud adalah kayu gaharu. Karena gaharu kayu yang dibakar, maka dipakai kata kayu untuk menamai gaharu. Ya kayu parfum. Ketika ada orang berwasiat dan dia punya dua-duanya di rumahnya. Ya, dia berwasiat ya bahwa si fulan eh, bahwa out yang ada di rumah saya ini nantinya untuk si fulan. Kemudian dia meninggal dan di dalam rumahnya ada dua kayu. Ya kayu yang pertama adalah kayu gitar, ya maksudnya alat gitar. Kayu yang kedua adalah kayu gaharu, kayu untuk parfum. <clears throat> Maka di sini kita harus menerapkan <clears throat> kaedah ini. Dan bentuk penerapannya dengan mengatakan bahwa wasiat tersebut hanya khusus untuk kayu gaharu saja. Wasiat tersebut hanya berlaku untuk kayu gaharunya saja. Karena apa? Karena kita tidak boleh menjalankan wasiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan wasiat tersebut tidak punya makna. Seakan-akan wasiat tersebut tidak punya konsekuensi hukum atau menjadi tidak punya konsekuensi hukum. Sehingga ini harus kita jauhi. Ini harus kita tinggalkan. Maka makna dari wasiat tersebut adalah bahwa orang tersebut berwasiat bahwa kayu gaharunya nantinya akan diberikan kepada si fulan yang dia maksudkan. Ya. Ini penerapan dari kaidah i'malul kalam awla min ihmalih. Contoh yang ketiga, kalau ada orang mengatakan saya punya hutang. Ya. Saya punya hutang seribu dolar kepada si Ali dan kepada tembok. Ya. Ada orang mengatakan demikian ya. Kalau saja ada orang mengatakan demikian, saya punya hutang seribu dolar kepada si Ali dan tembok, tembok rumah atau dinding rumah. Maka seribu dolarnya itu berarti untuk si Ali semuanya. Kenapa demikian? Ya, karena tidak mungkin tembok memberikan piutang kepada orang lain. Tidak mungkin tembok memberikan piutang kepada orang lain. Sehingga untuk menjauhkan perkataan ini dari keadaan tidak punya makna harus kita lakukan. Ya. Harus kita pilih. Sehingga kita maknai perkataan tersebut bahwa seribu dolarnya itu adalah untuk si Ali saja. Ya. Dia punya hutang kepada si Ali seribu dolar. Meskipun perkataannya mengatakan bahwa utang tersebut ya adalah untuk eh, piutang tersebut dari si Ali dan dari tembok. Tapi karena temboknya tidak mungkin ya bisa memberikan piutang kepada dia, maka berarti piutang tersebut ya dari si Ali semuanya. Ya. Kalau ada orang mengatakan, ini contoh yang keempat. Saya berwasiat kepada si Ibrahim. Mungkin Ibrahim dulu teman dekatnya. Saya berwasiat untuk si Ibrahim nantinya dia akan mendapatkan sepertiga harta saya. Dan juga untuk Jibril malaikat Jibril. Ya. Wasiatnya demikian. Saya berwasiat untuk si Ibrahim dan untuk malaikat Jibril ya. Dengan sepertiga harta saya. <clears throat> Maksudnya sepertiga harta saya ini saya wasiatkan nantinya untuk si Ibrahim dan untuk malaikat Jibril. Bagaimana menghadapi wasiat yang seperti ini? Kita katakan bahwa sepertiga harta tersebut semuanya untuk si Ibrahim. Karena ya malaikat Jibril tidak butuh dengan harta itu. Ya. Malaikat Jibril tidak butuh dengan harta tersebut. I'malul kalam aula min ihmalih. Menjadikan suatu perkataan punya makna yang benar, punya konsekuensi hukum, itu lebih didahulukan daripada <clears throat> menjadikan perkataan tersebut ya tidak bermakna dan tidak punya konsekuensi hukum ya. Karena kalau kita bawa perkataan tersebut untuk Jibril saja, maka perkataan tersebut menjadi tidak bermakna sama sekali. Ya menjadi tidak punya konsekuensi hukum ya bagaimana kita bisa menyerahkan barang itu kepada Jibril kepada malaikat Jibril sedangkan malaikat Jibril tidak terlihat dan malaikat Jibril tidak butuh barang itu sama sekali ya kemudian kalau misalnya kita bagi ya sepertiga tersebut setengahnya untuk dia setengahnya untuk Jibril maka ini ya tetap menjadikan perkataan tersebut ada yang tidak punya makna sehingga tidak ada tidak ada kemungkinan lain kecuali menjadikan ya wasiat tersebut ya sepertiga hartanya untuk si Ibrahim saja <clears throat> inilah penerapan dari kaidah ini ya ma'alul kalam aula min ihmalihi <clears throat> ada contoh yang disebutkan oleh para ulama ya di zaman dahulu ketika masih ada uh, budak atau hamba sahaya ya. Kalau ada orang mengatakan kepada budaknya dan kambingnya ahadukuma hur salah satu dari kalian merdeka majikan tersebut mengatakan kepada budaknya yaitu hamba sahayanya dan kepada kambingnya. Dia mengatakan ahadukuma hur, salah satu dari kalian merdeka. Kita harus memaknai bahwa budaknya menjadi merdeka. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin ya, tidak mungkin kambingnya yang merdeka tidak mungkin kambingnya yang merdeka. Sehingga tidak ada kemungkinan lain kecuali budaknya lah yang merdeka. Karena kita harus berusaha untuk menjadikan perkataan itu punya konsekuensi hukum. Kalau kambingnya yang merdeka tidak ada konsekuensi hukum. Seakan-akan perkataan itu tidak bermakna. Mana ada kambing yang merdeka, mana ada hewan yang merdeka. Ya, hewan diperjualbelikan. Tidak bisa dimerdekakan. Ya. Makanya makna dari perkataan itu adalah bahwa seorang budak itulah yang merdeka. Contohnya, lain contoh lain, contoh yang keenam, apabila ada orang yang berwasiat. Apabila ada orang yang berwasiat kepada orang lain untuk memberikan anjing-anjingnya yang ada yang dia miliki. Dia punya anjing banyak, ya. Kemudian sebelum meninggal dia berwasiat, anjing-anjingku ini nantinya akan saya berikan kepada si fulan. Misalnya si Ahmad. Ketika orang tersebut meninggal, ternyata ya kambing yang dia miliki itu ada dua jenis. Ada kambing yang dibolehkan secara syariat, ada kambing yang diharamkan untuk dipelihara secara syariat. Kambing yang dibolehkan dipelihara secara syariat misalnya apa? Kambing untuk penjaga rumah. Kambing untuk menjaga rumah. Ini dibolehkan untuk dipelihara secara syariat. Kambing yang digunakan untuk menjaga tanaman, menjaga sawah misalnya. Biar tidak diganggu oleh misalnya Eh, hewan-hewan pengganggu ya. Ini dibolehkan di dalam syariat. Kemudian kambing eh, anjing pemburu ya, anjing pemburu dibolehkan secara syariat untuk dipelihara ya. Ketika kita eh, melihat ya di rumahnya ada kambing-kambing eh, ada afwan ada anjing-anjing yang dibolehkan untuk dipelihara secara syariat Ya. Dan kita lihat di sana ada anjing-anjing yang diharamkan untuk dipelihara secara syariat. Ya, misalnya <clears throat> anjing peliharaan saja. Anjing sebagai hiasan, misalnya. Anjing sebagai hobi. Ya, penyaluran hobi suka memelihara anjing. Ya. Yang demikian diharamkan oleh syariat. Ya, anjing yang dibolehkan secara syariat tadi anjing penjaga, ya, anjing e, buru, e, anjing untuk berburu, ya, ini dibolehkan oleh syariat. Tapi anjing-anjing yang yang lain, ya, <clears throat> yang tidak ada manfaatnya kecuali hanya manfaat-manfaat yang sepele, ya, untuk hobi, ya, untuk misalnya menghiasi rumah, untuk hal-hal yang eh, tidak baik ya, yang yang sepele ya. Maka ini tidak diperbolehkan oleh syariat. Ketika ada seseorang yang berwasiat dengan wasiat yang seperti itu, maka kita harus bawa konsekuensi hukumnya kepada eh, anjing-anjing eh, yang dibolehkan secara syariat. Berarti yang diberikan kepada si Ahmad adalah anjing-anjing dia yang boleh dipelihara secara syariat. Yaitu anjing-anjing buruan, ya, anjing yang bisa digunakan untuk berburu dan anjing yang bisa digunakan untuk penjaga ya menjaga rumah menjaga sawah menjaga hewan piaraan ya ini yang eh, boleh diwasiatkan kepada si Ahmad sedangkan anjing-anjing lain yang haram dipelihara secara syariat maka ya tidak masuk dalam wasiat tersebut. <clears throat> Kemudian misalnya ada orang ya contoh yang ketujuh kalau ada orang yang mewakafkan hartanya untuk anaknya. Saya mewakafkan ini untuk anak saya misalnya. Tapi dia ternyata tidak punya anak dia hanya punya cucu. Dia hanya punya cucu. Maka ya kita harus menyikapi wasiat ini dengan memaknainya bahwa makna anak di situ adalah cucu. Karena dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab eh, cucu itu termasuk anak atau cucu itu masuk dalam kategori anak. Ya. Sehingga eh, wakaf tersebut ya bisa diberikan kepada cucunya. Ya. Ini usaha untuk menjadikan suatu perkataan itu punya makna, punya konsekuensi hukum. Ya. Karena kalau kita bawa eh, perkataan mewakafkan tersebut kepada anak kandung yang langsung ya maka akhirnya kata-kata tersebut tidak bermakna tidak punya makna tidak punya konsekuensi hukum ya sehingga ini harus kita jauhi kita berusaha untuk menjadikan kata-kata itu ya punya makna dan punya konsekuensi hukum ya kalau misalnya contoh yang kedelapan kalau misalnya ada orang yang mengatakan saya tidak akan makan pohon ini sama sekali demi Allah. Ya, dia bersumpah demi Allah saya tidak akan makan pohon ini sama sekali. Pohon tersebut misalnya pohon mangga, ya. Misalnya pohon mangga. Saya tidak akan makan pohon ini sama sekali dan saya bersumpah demi Allah. Dia mengatakan demikian. Ada dua kemungkinan dalam perkataan ini. Kemungkinan yang pertama makan pohonnya. Makan zat pohonnya. Kemungkinan yang kedua ya makan buahnya atau makan uang dari hasil penjualan buahnya. Ya. Ini kemungkinan yang yang kedua. Mana kemungkinan yang menjadikan perkataan itu bisa bermakna? tentunya kemungkinan yang yang kedua. Karena secara kebiasaan ya, orang tidak akan makan pohon mangga. Makan kayunya misalnya, tidak ini tidak bukan kebiasaan manusia. Makan daunnya misalnya, tidak kebiasaan manusia makan daun eh, pohon mangga. Ya. Makan akarnya, ya ini ini bukan kebiasaan orang. Sehingga kemungkinan yang kedua lah yang yang kita kita ambil ya. Makanya misalnya orang tersebut misalnya sakit ya dan akhirnya dia harus e, misalnya e, po, e, apa daun mangga tersebut punya khasiat yang bisa menyembuhkan sakitnya dan akhirnya dia mengambil daun dari pohon itu untuk dijadikan sebagai obat ya. Maka dia belum e, melanggar sumpahnya dia tidak dikatakan melanggar sumpahnya. Karena perkataan e, saya e, demi Allah saya tidak akan makan pohon mangga ini ya secara kebiasaan manusia maksudnya adalah saya tidak akan makan buah atau hasil dari pohon ini yaitu buahnya atau hasil penjualan dari buah tersebut ya ini e, contoh dari penerapan i'malul kalam ya aula min ihmalihi menjadikan suatu perkataan punya makna atau punya konsekuensi hukum itu lebih didahulukan daripada eh, menjadikan perkataan tersebut tidak punya makna atau tidak punya konsekuensi hukum. Contoh yang kesembilan dan ini hampir sama dengan contoh beras tadi ya. Ketika ada orang bersumpah saya tidak akan makan gandum ini. Saya tidak akan makan gandum ini orang-orang ya kebiasaan mereka bukan makan gandumnya, tapi makan gandum yang sudah diolah ya. Misalnya eh, diolah menjadi eh, gorengan ya. Yang berasal dari gandum itu ya. Atau olahan-olahan dari olahan-olahan dari gandum yang lainnya, ya makanan-makanan olahan dari gandum yang lainnya. Ini maksud orang mengatakan saya tidak akan makan gandum, ya. Bukan zat gandumnya. Kalau kita katakan maknanya adalah zat gandumnya, maka seakan-akan perkataan itu tidak tidak punya makna. Seakan-akan perkataan tersebut tidak punya konsekuensi hukum. Maka kita harus jauhi. Ya, kita harus jauhi e, memaknai perkataan e, yang menjadikan perkataan tersebut tidak punya konsekuensi hukum. Kita harus memilih makna yang punya konsekuensi hukum ya, selama ya e, makna tersebut masih bisa difahami eh, dalam bahasa dengan dengan tidak terlalu memaksakan ya. Ini ya penjelasan tentang kaidah eh, yang keenam ini yaitu kaidah yang sangat luas ya. Kaidah i'malul kalam aula min ihmalihi menjadikan suatu perkataan mempunyai makna atau mempunyai konsekuensi hukum itu lebih didahulukan daripada yang menjadikan perkataan tersebut tidak bermakna atau tidak punya konsekuensi hukum ya. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kajian ilmiah ini.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 Bagi Anda yang bertanya melalui pesan singkat di 0819896543 Nah, kita akan angkat. Yang pertama melalui telepon di layanan telepon 0218236543 dan kami persilahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Ibu siapa dan di mana? Ibu Sauni di Cibinong. Ibu Sauni. Ya, Ibu Sauni di Cibinong. Silakan Ibu. Ya. Uh, tadi Pak Ustadz menjelaskan tentang uh, kalimat yang mm, konsisten ya Mm-hmm. Nah, nah sekarang saya pengen bertanya gimana kalimat yang samar. Contoh kita menggambar membuat karikaturnya saja gitu atau bahasa sindiran gitu. Uh, terus, terus dipertanggungjawabkan nggak kalimat tersebut Pak Ustaz? Kalimat sindiran Bu ya? Mm Atau hanya bikin karikatur gambar terus karikatur tidak menjelaskan gitu. Uh, terus setelah kita pikir-pikir lalu kita sholat istiqoroh menimbang-nimbang kembali eh, kalimat tersebut gitu. Nah, bagaimana dengan asumsi dengan kalimat tersebut, Pak Ustadz? Mohon jawabannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya dan kepada Ustadz kami persilahkan. Silakan Ustadz. Iya, uh, semua perkataan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kaidah umum ya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang dalam surat Qaf ya ayat 18 sebagaimana saya sebutkan tadi, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah dia mengatakan suatu perkataan ya kecuali di sana ada malaikat pada sisinya, sisi orang yang mengatakannya tersebut, ada malaikat yang hadir dan dia mengawasi perkataannya tersebut. Dia e, menulis ya. Menulis apapun yang kita e, katakan. <clears throat> Adapun masalah sindiran ya, perkataan sindiran ini ya. Kalau misalnya sindiran tersebut ya tujuannya adalah untuk menasehati tujuannya adalah untuk menasihati dan dia tidak menyebutkan e, nama orangnya ya maka hal tersebut ya sesuai dengan niat dia hal tersebut sesuai dengan niat dia kalau niat dia baik ya Allah perkataan tersebut menjadi perkataan yang yang baik ya apalagi kemungkinan dari perkataannya itu ya banyak ya tidak hanya orang yang disindir saja tapi eh, banyak mencakup banyak orang, tidak hanya orang yang disindir saja. Maka yang seperti ini sesuai dengan niat orang yang mengatakannya. Tapi jelas ya, hal tersebut ditulis oleh malaikat dan nantinya akan dia jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sindiran ini bisa berupa perkataan ya bisa berupa ucapan, bisa berupa tulisan, bisa juga berupa gambaran, ya. Atau yang tadi disebutkan dalam pertanyaan karikatur, ya. Namun dalam masalah gambar, ya, ini ada sisi lain yang harus diperhatikan ya, bahwa gambar yang merupakan gambar manusia, ya, gambar makhluk hidup, maka ini dilarang oleh syariat gambar makhluk hidup dilarang oleh syariat tentunya dengan syarat-syaratnya ya. ketika gambar tersebut memenuhi syarat-syarat dilarang oleh syariat ya maka ini menjadi diharamkan ya untuk tujuan apapun ya untuk tujuan dakwahkah untuk tujuan sindirankah untuk tujuan nasihatkah ya kalau itu gambar makhluk hidup dan memenuhi syarat untuk diharamkan ya maka tidak boleh untuk kita lakukan ya gambar yang yang diharamkan oleh syariat ya misalnya gambar yang di dalamnya <clears throat> ada detil-detil dari wajah misalnya ya ada mulutnya ada matanya <clears throat> eh, misalnya gambarnya ya satu tubuh <clears throat> atau setengah tubuh ya maka ini tidak diperbolehkan seperti ini Berbeda kalau misalnya gambarnya ya tanpa kepala misalnya. Atau ada kepalanya tapi tidak ada misalnya matanya, tidak ada mulutnya ya. Ini tidak menjadi masalah ya. Karena seakan-akan e, wajah tersebut dihilangkan. Atau gambar dalam keadaan orang terbalik ya. Maksudnya e, gambar tersebut dari belakang ya. Dari belakang yang kelihatan rambutnya. Tidak kelihatan wajahnya ya yang seperti ini gambar-gambar yang seperti ini di dibolehkan. <clears throat> Atau misalnya gambarnya sebenarnya bukan gambar makhluk bernyawa, ya misalnya gambar mobil tapi ada mulutnya, ada matanya, ya. Ini gambar mobil bukan gambar makhluk bernyawa. Gambar misalnya gambar e, pohon, ya. Tapi pohon tersebut ada kakinya misalnya, ya. Tapi dia bentuk pohon. <clears throat> ada mulutnya, ada matanya, tapi dia berbentuk pohon. Maka ini bukan bukan gambar bernyawa yang diharamkan oleh syariat. Yang diharamkan oleh syariat adalah tadi ya gambar-gambar bernyawa yang memang dia di situ berbentuk hewan atau berbentuk makhluk bernyawa. Manusia berbentuk manusia. Kemudian eh, ada eh, wajahnya dan wajahnya <clears throat> benar-benar ada matanya, ada mulutnya, ya. Gambar-gambar yang seperti ini di, diharamkan ya. Karikatur apabila mengandung unsur ini ya diharamkan ya. Walaupun tujuannya untuk nasihat, walaupun tujuannya untuk dakwah ya, walaupun tujuannya uh, untuk uh, memberikan sindiran-sindiran yang biasanya ya tujuannya adalah untuk uh, menasehati atau mengubah keadaan yang yang tidak baik. Wallahu taala alam. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz barakallahu fik atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz untuk Ibu Sony di Cibinong. Mudah-mudahan Ibu Sony bisa memahami dan mengamalkan apa yang telah diberikan jawabannya oleh Ustaz. Kota Islam azan Allah wa yakum masih kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya. Dan berikutnya masih melalui layanan telepon di layanan telepon 021 823 6543. Silakan untuk yang berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dengan Ummu Abdurrahman Ustaz di Tangerang. Ummu Abdurrahman di Tangerang. Silakan Ummu Abdurrahman. Ini Ustaz. Mengenai doa di dalam sujud di dalam sholat setiap sujud apa kita diperbolehkan berdoa dengan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar di setiap sujud di dalam salat diperbolehkan apa enggak Ustaz? Mohon penjelasannya ya. Nah. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, kepada Ustaz kami persilakan. iya, eh iya ketika kita sujud ya, kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak doa, ya. Karena ketika itulah ya doa kita ya kemungkinan mustajabnya besar. Ketika kita sujud, ya. Kemungkinan doa kita diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat sangat besar, ya. Karena ketika itulah kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء ya bahwa keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud ya maka perbanyaklah doa ketika itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini tidak membatasi doa apa yang kita baca ketika sujud ya sehingga kita juga harusnya demikian ya ya kita boleh membaca apapun yang kita inginkan ketika ketika sujud tersebut. Misalnya ya kita ingin ya agar eh, rizki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya karena keadaan rizki kita ya eh, sempit ya dan sulit ya maka dibolehkan setiap sujud kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar muka diberikan rizki yang baik, rizki yang luas, rizki yang Allah berkahi. Ya. Agar Allah Subhanahu wa taala mengubah keadaan ekonomi kita, ya. Begitu pula tadi ya yang dikatakan atau ditanyakan oleh e, ibu tadi. Apabila kita ingin agar Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kebaikan kepada kita di dunia ini dan di akhirat nanti dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Dia ingin fokus pada doa itu maka tidak masalah. Tidak masalah setiap sujud kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Ya, ini memang eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu tidak melakukan hal ini ya ketika setiap sujudnya Rasulullah membaca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ini tidak ada keterangan penjelasan masalah masalah ini namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan penjelasan secara umum, ya, bahwa ketika sujud kita diperintahkan oleh beliau untuk memperbanyak doa dan beliau tidak membatasi doa apa yang kita ucapkan, sehingga kita di sini ya dibebaskan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menentukan doa itu, ya, sehingga ini masuk dalam keumuman perintah Nabi untuk untuk berdoa, ya. Dan setiap orang punya hajat sendiri, ya, yang berbeda-beda dalam doa ini. Ya, berbeda-beda. Ya, setiap orang punya eh, masalah-masalah eh, sendiri, punya kebutuhan-kebutuhan sendiri, ya, punya eh, target kehidupan sendiri, ya, yang itu bisa dia eh, sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia ketika dia sujud dengan doa-doanya, ya, sehingga misalnya ada orang yang fokus dengan doa tertentu, ya, dalam sujudnya, maka ini tidak masalah ya, tidak mengapa dan tidak masuk dalam kategori bid'ah ya tidak masuk dalam kategori bid'ah karena ini masuk dalam keumuman hadis tadi ya bahwa kita diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak doa ketika ketika sujud dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasi doa apa yang kita baca saat sujud sehingga kita boleh ya boleh uh, menentukan doa tertentu ya untuk sujud kita. Wallahu a'lam. <clears throat> Nah, Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallah fik. Demikianlah jawaban untuk Umum Abdurrahman di Tangerang atas pertanyaan yang telah disampaikan dan jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Kalau azan ya Allah wa ayakum kami akan bertanya melalui pesan, pesan singkat. Ustaz mau bertanya apabila berkata kalau memang tidak boleh datang ke rumahnya, maka saya tidak akan datang. Pertanyaan saya apakah itu termasuk bagian dari nazar atau sumpah dan apabila dilanggar apakah membayar kafarat Ustaz? Mohon Ustaz memberikan penjelasan dari pendengar kita di Bekasi. Silakan Ustaz. Ya, e, perkataan tersebut bukan termasuk nazar, juga ber, bukan termasuk sumpah ya. Karena nazar dan sumpah ini e, ranahnya sempit ya ranahnya sempit sehingga harus memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga bisa dimasukkan ke dalam nazar atau sumpah ya apalagi di dalam perkataan itu ya tidak ada kata-kata saya bersumpah atau demi Allah ya atau mengatakan saya bernazar ya tidak ada kata-kata seperti itu sama sekali sehingga <clears throat> ini ya tidak tidak masuk dalam bab sumpah atau nazar ya kita harus Eh, tahu bahwa nazar itu bab khusus ya. Sehingga e, ranahnya sempit biasanya ya. Begitu pula sumpah ini bab khusus, ada syarat-syaratnya ya, ada kriteria-kriterianya sehingga tidak semua perkataan bisa kita bawa ke sana. Kita bisa bawa ke sana perkataan-perkataan yang memenuhi syarat untuk menjadi nazar atau syarat untuk menjadi menjadi sumpah ya. Kalau sumpah jelas ya, mengatakan demi Allah ya. nazar ya, misalnya dengan mengatakan saya bernazar lakukan demikian. Atau e, dengan mengatakan nanti kalau saya misalnya disembuhkan dari sakit saya akan e, membangun rumah untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Atau misalnya dengan bernazar mutlak secara mutlak. Nanti kalau hari Senin saya akan berpuasa dan saya bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hal ini ya kata-kata yang seperti ini jelas ya ini masuk dalam dalam nazar tapi kalau masih seperti kata-kata tadi kalau saya tidak diizinkan untuk ke rumahnya maka saya tidak akan datang ke rumahnya maka eh, perkataan ini ya tidak bisa eh, dimasukkan ke dalam ke dalam nazar ya karena ini kata-kata yang masih umum ya wallahu a'lam Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallah fiik Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan. Dan untuk pertanyaan berikutnya kembali kami beralih ke pertanyaan melalui layanan telepon di telepon 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Bapak Rina di Jaya Pak. Baik Bapak mohon maaf sebelumnya mungkin suara radionya dikecilkan terlebih dahulu atau suara televisinya karena kami tidak bisa mendengar dengan jelas suara dari Bapak karena agak feedback. Dengan jelas. Bapak. Ya, bentar Pak ya. Ya, baik Bapak. Nah, Iya, silakan Pak. Iya, loh. Iya, dengan Pak siapa tadi Pak? Mohon maaf. Iya. Ini Pak, saya nanya Pak ya. Iya. Selamat Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya Pak Ustad. Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi iya. wabarakatuh. Waktu sholat tarawih tahun kemarin, ya ada imam saya lihat tingkah lakunya masih kurang pas gitu ya di luar akhlak dari luar itu ya. Hmm. Setelah hari malam kunut tanggal 16 hmm. yaitu dia di awal ngimamin setelah itu ngimam-ngimamin lagi ya terus setelah kunutan hadir saya tidak sengaja tidak berniat untuk memisah dari imam tersebut itu secara sepintas tadi karena saya nggak pas gitu ya dia imamin akhirnya saya keluar dari imam tersebut saat hmm. Iya. Mm-hmm. Ya, saya bukannya mm-hmm. mu, mu, apa mukawarah bu atau misal dari imam bukan tadi hmm Ya, tapi saya tinggal langsung pulang gitu. Begitu dia melaksanakan sholat isanya gitu. Hmm. Karena saya kurang tujuh gitu. Selang tujuh dengan apanya Pak? Hah? Kurang setuju dengan apanya maksudnya? Ya, dilihat dari tinggal lakunya di luar ya gitu. Oh, ya, baik. kenapa sholat itu kayak dimain-mainin gitu ya? Hmm. Di awal terawih sholat, terus kesolennya udah dapat 15 hari lagi ditinggal lagi begitu setelah malam kurusan hadir lagi. Ya, jadi seolah-olah kayak dimainkan kan ibadah itu ya. Hmm. Ya, jadi dia iya. sholat kadang terawih kadang tidak begitu pak ya? Iya, jadi hmm. di acara yang penting-penting aja ya gitu ya pribadi ya. saya gitu ya. Baik pak, cukup ya, bapak ya. ya pertanyaan pak ya sudah dapat kami tangkap. Terima kasih banyak bapak ya. atas pertanyaannya dan iya. ya. silakan kasih, mendengar menyimak Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ustaz, Ustaz sudah dapat menyimak Ustaz pertanyaannya? Ya. Iya bisa, alhamdulillah. Nah Ustaz. Ya. Eh uh Jawabannya adalah bahwa setiap orang muslim ya yang sholatnya sah untuk dirinya, ya maka sholatnya sah untuk orang lain. Dia bisa menjadi imam untuk orang lain ya. E, terlepas dari keadaan dia, apakah dia e, banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kepribadian dia kita senangi ataukah tidak ya. Tapi selama sholatnya sah untuk dirinya, maka Salatnya juga sah untuk orang lain, ya. Dia ber, bisa menjadi imam, ya. Ini eh, masalah bolehkah dia jadi imam ataukah tidak, ya. Adapun masalah ma, siapa yang lebih afdal untuk jadi imam, ya maka siapa yang lebih berhak untuk menjadi imam, maka telah disebutkan ya oleh <clears throat> Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang paling berhak dan paling pantas untuk menjadi imam adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Orang yang paling banyak eh, hafalan Al-Qur'annya. Aqra'ukum li kitabillah. Ya, aqra'ukum li kitabillah ya di eh, dijelaskan oleh riwayat lain bahwa maknanya adalah eh, aktsarukum hifdzan li kitabillah. Ya, orang yang paling banyak hafalannya di antara kalian dalam Al-Quran. Ya. <clears throat> Tentunya setelah e, bacaannya memenuhi ya hukum tajwid ya. <clears throat> Kalau misalnya ada orang yang banyak hafalannya tapi tajwidnya tidak benar, ya. <clears throat> Makhraj-makhrajnya tidak e, tegak, ya. Maka e, orang yang demikian ya tetap tidak pantas menjadi imam. <clears throat> kalau misalnya tajwidnya sudah bagus, makronya sudah bagus dan dia <clears throat> eh, hafalannya paling banyak, ya, maka dialah yang paling pantas untuk menjadi menjadi imam. <clears throat> Adapun yang lain ya, misalnya dia eh, orangnya eh, tidak kita sukai sifat-sifatnya. Misalnya, misalnya menurut kita dia terkesan mempermainkan eh, sholatnya, ingin tampil di hadapan orang banyak, ya kita melihatnya dia demikian ya keadaan seperti ini ya tidak harusnya tidak menjadikan kita ya meninggalkan eh, sholat di belakangnya kecuali kalau ada imam lain yang lebih baik ya dan di masjid lain ya maka silahkan kita kita ke sana ya mencari imam yang lebih lebih afdal ya selama masjid yang kita tinggalkan tersebut tidak e, menjadi eh, hilang jamaahnya. Ya. Kalau menjadi hilang jamaahnya karena kita tidak sholat di situ, maka jangan, ya, jangan dilakukan hal ini. Mudaratnya lebih besar, ya. Tapi kalau misalnya, ya, eh, seperti yang bapak lakukan tadi ya, misalnya sudah sholat isya di situ, tapi karena imam sholat terawihnya orang itu, akhirnya bapak malah meninggalkan masjid itu ke rumah, ya. Ini kurang baik, Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk sholat terawih secara secara berjamaah di masjid ya. Dan bagi orang yang sholat terawih secara berjamaah ya sampai selesai imamnya maka seakan-akan dia sholat semalam semalam suntuk ya. Berbeda kalau kita sholat sendiri di di rumah ya tidak mendapatkan eh, keutamaan ini ya. ya. Intinya demikian ya walaupun Eh, sifat-sifat dari imam tersebut tidak kita cocoki ya kita tidak senang dengan beberapa atau sebagian sifat-sifatnya maka bukan berarti kita uh, meninggalkan sholat di belakang imam atau belakang dia selama uh, dia memenuhi syarat untuk menjadi menjadi imam ya wallahu alam ya demikian yang bisa anda sampaikan dan mungkin ini jawaban pertanyaan terakhir di kajian ini. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallah fiqh atas jawaban yang telah sampaikan Ustaz dan ikhtal Islam ya Allah wa yakum demikianlah kajian kita di kesempatan pagi hari ini dan sebelum kita akhir dan kita tutup kami persilakan kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya lah kebaikan-kebaikan menjadi sempurna dan alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini sudah menyelesaikan kaidah yang sangat penting bagi kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Eh, i'malul kalam aula min ihmalihi ya memberikan eh, makna kepada suatu perkataan eh, dengan makna yang benar itu lebih didahulukan daripada menjadikan perkataan tersebut tidak bermakna atau tidak berkonsekuensi hukum. Ya, eh, mudah-mudahan pembahasan yang eh, kita bahas bersama pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita bermanfaat dalam eh, kehidupan bermasyarakat ya. Eh, demikian wallahu a'lam وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته